curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab tentang eh, jenis lauk yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pertemuan terakhir di bab ini. Kita sampai di hadis nomor 181. 181. Kita baca halaman 280. Qala al imamu at tirmidhi Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmidhi haddatsana Al-Abbas bin Muhammadin Ad-Duri qala haddatsana Yunus Yunus bin Muhammadin qala haddatsana Fulayh ibn Sulaiman an Uthman ibn Abdurrahman an Ya'qub ibni Abi Ya'qub an Ummil Munzir qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'ahu Aliyun walana dawalin mu'allaqatun qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ya'kulu wa Aliyun ma'ahu ya'kulu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Li Aliyin mah ya fa innaka naqih qalat fajalasa aliyun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu qalat faja'altu lahum silqan wa sya'iran faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li aliyin min hadza fa'asib fa inna hadza awfaqu laka Imam Tirmizi berkata Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri bercerita kepada kami. Dia berkata Yunus bin bin Muhammad bercerita kepada kami, dia berkata Fulaih bin Sulaiman bercerita kepada kami dari Uthman bin Abdurrahman dari Ya'qub bin Abi Ya'qub Al-Madani dari Ummul Munzir ya Ummul Munzir Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan Ibnul Munzir adalah salah satu dari kholah Nabi dari bibi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kholah itu bibi dari jalur mama. Itu bibi. Atau acil tapi dari jalur mama. Bahasa Arabnya adalah kholah. Ya. Jadi al Ummul Munzir berarti termasuk saudarinya Fat, eh, Aminah, ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan nama beliau adalah Salma Ummul Munzir, namanya adalah Salma. Qalat beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungiku bersama Ali. Kami mempunyai setandan kurma muda atau kurma mentah yang digantung. Kami mempunyai setandan kurma muda yang digantung. Umar Munzir melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makan dan Ali juga makan bersama beliau, ya. Di sini tidak ada di teks Arabnya tidak ada kalimat sebagian. Ya, di sini kan diterjemahkan dengan sebagian. Pian e, dicoret aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makan dan Ali juga makan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali. Nabi datang ke rumah Ummul Mundir, kemudian kata Ummul Mundir kami mempunyai setandan kurma muda. Kemudian lalu Rasul makan dan juga Ali ikut makan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika Ali makan, mah ya Ali, berhenti atau cukup wahai Ali. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib untuk berhenti makan. Kenapa Nabi perintahkan demikian? Sesungguhnya engkau baru sembuh dari sakit. Ya. Sesungguhnya engkau baru sembuh sakit. Ulun cari di syarah-syarah hadis ini, ulun tidak mengetahui alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali melanjutkan makan ketika makan bersama Nabi makan kurma muda. Ya. Walau alam ya. Dan ulun juga tidak mengetahui jenis penyakit yang diderita Ali. Jadi jangan sampai misalnya kita membaca hadis ini kita mengatakan kalau orang garing sembuh, maka jangan makan kurma muda. <laughs> Kan kita ulun belum mengetahui sakitnya sakit apa Ali bin Abi Thalib. Kemudian alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Ali juga ulun tidak mengetahui. Bisa saja di sini Ali bin Abi Thalib dulunya ada memiliki sakit yang khusus atau tertentu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan kurma muda. Dia melanjutkan, kemudian Ali duduk. Otomatis ketika Nabi perintahkan, maka tunduh patuk dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap makan. Dia melanjutkan, maksudnya umbul Munzir, aku pun menghidangkan silik dan syair atau gandum syair. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, makanlah yang ini. Sesungguhnya ini lebih baik untukmu. Jadi silik itu seperti bentuknya itu seperti sawi. <laughs> Sini ada fotonya. Apa ini nung kurang tahu. Kelihatan lah. Nah kayak ini nah, kayak sawi bentuknya. Dan ini dimakan kalau di sana itu seperti kemangi di sini. Jadi sebagai pelengkap apa namanya? Iya lalapan lah lalapannya. Tapi kada kayak kemangi bang rasanya kada. Kalau pian misalnya pernah makan uh, syawaya faham ayam syawaya atau faham itu dia dikasih ada namanya jarjir. Mirip seperti ini juga. Kalau pian pernah ke umroh ya seperti apa Pak? Selada, mirip mungkin. Iya. Tapi dia namanya jarjir, namanya jarjir itu rasanya nggak pahit ya, enak, tidak seperti kemangi. Jadi jumlahnya kalau kita makan misalnya ayam faham itu atau syawaya itu dikasihnya banyak. Kadang kita minta terus juga dikasih bawang. Bawang merah tapi besar, bukan kecil. Dan dia tidak sebau yang kecil. Itu kalau di sana. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau Hafizullah mengatakan Ummul Munzir kila innaha ihda khalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya beliau adalah salah satu bibi dari jalur ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan demikian adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kemudian di sini beliau mengatakan kami mempunyai setandan kurma yang digantung ya. Dawalin itu jamak dari daliyah wahya kinwu rutobir wal balah. Diwal itu adalah jamak bentuk jamak bentuk plural dari kalimat daliyah dan itu adalah setandan setandon ya. Tandon apa tandan? Tandan. rutob atau balah yaitu kurma muda atau kurma mentah. Jadi digantung. Kemudian mereka orang Arab biasa menggantung kurma muda kemudian mereka memakannya. Ya, biasa digantung kemudian baru baru dimakan. Kemudian perkataan Ummul Mundir, Rasulullah SAW makan dan Ali juga ikut makan. Maksudnya adalah akhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minar rutab wa kadzalika Aliun radhiyallahu anhu ya'kulu minhu. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai makan rotab tersebut, kurma muda tersebut, demikian juga Ali bin Abi Abi Thalib. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Mahya Ali." Maksudnya adalah Ukhuf anil akli watawakof Wakof anhu. Berhentilah makan dari dari kurma tersebut. Alasannya fa Naka naqih. Karena sesungguhnya engkau baru sembuh dari sakit. Jadi naqih, naqihun itu adalah kalau misalnya orang itu sembuh kemudian setelah itu baru dinamakan nakih ya baru lah. tidak berapa lama sebelumnya dia dia sakit Fanakih wala'di bari'a minal marad hadithan dan disebutkan nakih itu adalah orang yang sembuh dari penyakit baru-baru saja contoh misalnya malam tadi bukan malam, misalnya subuh ini garing kemudian sembuh jam 7 Nah setengah lapan setelah itu maka disebut dengan dengan nakih baru baru sembuh. Kemudian Ummul Munzir melanjutkan Rasulullah SAW pun makan seba, makan dan Ali juga makan bersamanya. Itu sudah Afwan. Kemudian di bawahnya, kemudian Ali duduk sedangkan Nabi saw tetap makan. Dia melanjutkan, aku pun menghidangkan silik dan gandum kata Ummul Munzir. Aku menghidangkan silik ini dan kemudian gandum. Silik adalah sejenis sayuran yang sudah ma'ruf, ya ma'ruf indal Arab, itu seperti uh, sawi tadi. Bentuknya mirip dengan jir jir Ulun kada kau kada pang di sinilah. <laughs> Jadi kalau kita misalnya makan ya semacam lalapan di sana lah, maka kita diberikan namanya jir jir Jadi bentuknya memang seperti ini, mirip seperti jir jir seperti ini. Ya. Dan dia kalau jir jir ya ini ulun kurang tahu kalau jir-jir itu termasuk untuk penambah stamina laki-laki. Jir-jir bukan ini. Jir-jir. Kalau misalnya kita makan lalapan di sana, maka kita dikasih jir-jir. Kemudian secara umum silik atau secara kebiasaan silik itu dimasak atau dimakan dimakan matang. Nah, bukan mentah. Jadi makannya tadi di direbus ya, dimasak dengan dengan gandum bukan mentah seperti kemangi atau jir-jir. Oleh sebab itu, gandum tersebut dimasak bersama silik. Para ulama menyebutkan bahwa gandum yang dimasak bersama silik itu sangat bermanfaat bagi orang yang sakit. Terutama pada pasca penyembuhan atau pemulihan dan tahap awal kesembuhan. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika Ummul Munzir menghidangkan silit dengan syair, gandum syair, maka kata Rasulullah SAW makanlah karena itu lebih baik untuk untukmu daripada makan kurma yang muda tadi karena masih proses penyembuhan. Terus kita baca. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Makanlah yang ini, sesungguhnya ini lebih baik untukmu. Ini juga termasuk ungkapan bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memberikan manfaat kepada para sahabatnya, termasuk ini, yaitu perintah agar Ali memakan makanan tersebut, karena itu lebih baik untuk masa proses penyembuhan sakit dari Ali bin Abi Abi Tholib. Karena yang lebih tepat untuk orang yang masih dalam masa penyembuhan, ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak adalah diberi gandum. Belum kada tahu ini pulang, apakah prosesnya digoreng kah atau direbus kah wallahu alam. Karena gandum itu dapat mengumpulkan atau memulihkan hati atau liver. Mengistirahatkan fisik dan membantu mengembalikan kesehatan secara sempurna. Jika gandum digabung dengan silik, maka manfaat semakin bagus atau semakin baik. Kalau gandum tadi dicampur dengan daun silik atau tumbuhan silik. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung keberkahan, ya, mengandung keberkahan. Karena manfaatnya juga kepada kepada orang lain. Dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kebaikan bagi manusia dalam agama itu jelas dan juga kebaikan bagi dunia dunianya seperti petunjuk Nabi kepada Ali bin Abi Thalib untuk makan gandum yang dicampur dengan silik dalam badannya dan semua keadaan. Intinya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan para sahabatnya dan umatnya masalah dunia dan juga masalah akhi, akhirat. Di hadis ini poinnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya makan juga kurma yang muda dan kebiasaan Arab orang Arab kalau kurma itu digantung dengan tandannya digantung dan itu adalah kurma kurma muda. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan eh, jenis makanan di sini adalah makanan berupa silik dicampur dengan dengan syair. Itu juga termasuk jenis makanan yang pernah dimakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Langsung ke 182. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa tirmizi haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Bishr ibn Sariyyi an Sufyan an Talhah ibn Yahya an Aisyah radhiyallahu an Aisyah binti Talhah an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin qalat Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'tini fayaqulu a indaki ghadaun faaqulu la qalat fayaqul inni shaim qalat faatani yauman faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun qala wa ma hiya qultu haisun qala ama in ama inni asbahtu shaiman Qalat thumma akala. Imam Tirmidzi berkata, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, dia berkata Bishr bin As-Sari bercerita kepada kami dari Sufyan dari Tolhah bin Yahya, dari Aisyah binti Tolhah, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku atau mendatangiku. Kemudian lalu beliau berkata, Ya. Kalau kemudian kayaknya kurang cocok. Karena ini bahasa Arabnya adalah fa. Fa itu menunjukkan waktu jeda yang singkat. Kalau kemudian jeda yang lama. Maka terjemah yang bagus adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku lalu beliau berkata. Setelah datang langsung ber, berkata, bukan kemudian. Kalau kemudian jedanya lama. Kalau kemudian bahasa Arabnya summa. Di sini bukan summa tapi fa. Lalu Nabi berkata, datang langsung mengatakan, "Apakah engkau punya makanan?" Ya, laki seorang suami berkata kepada seorang istri, "Adakah makanan?" Kemudian kata Aisyah menjawab, "Tidak ada." Rasanya kalau datang kita misalnya kalau kita masuk ke rumah, adakah makanan dia bini, Rasanya pasti ada, Pang. Entah mie kah, baras kah. Kalau <laughs> banyak aja kita sanggup kayak itu nah. Rasa kada mungkin pang dijawab ini kereda makanan. Minimal tuh ada mie, ada intalu, ada baras. Nabi SAW datang kepada Aisyah, adakah makanan? Kata Aisyah, tidak ada. Kemudian Aisyah melanjutkan, Nabi SAW berkata, aku puasa. Nah, karena kereda maka puah, puasa. Nah kemudian ada di sini satu faidah, yaitu bahwasanya ada sebagian orang yang berdalil dengan perkataan Nabi ini bolehnya melafazkan niat puasa. ini so'im. Aku puah, puasa. Apakah ini termasuk melafazkan niat puasa? Maka jawabannya ti, tidak. Ini adalah bentuk pernyataan Nabi karena tidak ada maka makanan. Dan Nabi mengatakan kepada Aisyah, karena enggak ada makanan. Bukan berarti ini dalil sebagai pelafasan niat dalam dalam puasa. Ya. Kemudian juga ini faedah yang kedua, bahwasanya boleh menampakkan amal sunnah. Kenapa Nabi SAW menampakkan amal sunnah puasa? Karena Nabi mengatakan kalau begitu aku puasa. Litta'lim untuk mengajarkan baik kepada Aisyah sendiri atau kepada umatnya bahwasanya boleh berniat di pagi hari bagi orang yang sholat orang yang puasa puasa sunnah. Jadi boleh misalnya kalau kita eh, sekarang misalnya, tapi dalam satu syarat bahwasanya dia tidak makan apa-apa sebelumnya. Kalau pian jam 7 makan nasi goreng sudah jam 8 berniat puasa, ini nggak bisa. Jadi intinya adalah boleh seseorang itu ingin puasa sunnah jam 8, jam 9 sebelum tergelincir matahari ke arah barat. Nah, tetapi satu permasalahan, kapan dicatat pahala puasanya? Misalnya pian berniat jam 11. Apakah dicatatnya sebelum apa namanya? sebelum uh, eh, pas azan, maka jam jam 11-nya itu. Innamal a'malu niat. Maka yang lebih afdol adalah puasa sunnah pian puasanya di sebelum sebelum fajar. <laughs> Jadi terhitung puasa apa pahala puasanya di situ ya. Kalau jam 11 maka jam 11 itu yang dicatat sebagai sebagai pahala. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi walaupun salat apa puasa sunnah maka untuk memperbanyak pahala kita niatnya di di malam hari ya. Daripada jam 11 atau jam 10 hukum secara asalnya adalah bahwa boleh-boleh saja kalau untuk puasa sunnah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan puasa." Ini bukan eh, pendalilan apa namanya? bolehnya melafazkan niat puasa. Iya. Aisyah mengatakan lagi, suatu hari beliau pun menemuiku lagi. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sebuah hadiah yang diberikan kepada kita. Ternyata ada hadiah berupa makanan, ya, yang diberikan kepada kepada kita. Nah, di sini Aisyah mengatakan hadiah ya, bukan sedekah. Karena Nabi tidak boleh mengambil sedekah dan boleh mengambil hadiah. Alasannya kenapa masih ingat? <laughs> Karena hakikat dari sedekah itu apa? Membersihkan kotor, membersihkan hakikat orang yang bersedekah dan hartanya. Dan para nabi tidak pantas untuk menerima hal tersebut. Kemudian kalau sedekah itu identik, kita memberi karena kasihan, faktor kasihan. Orang tersebut miskin, orang itu perlu diberikan santunan. Tetapi kalau hadiah kita berikan itu identik dengan karena kita cinta lalu memuliakan orang tersebut. Contoh ulun memberikan misalnya baju lawan orang sugih. Apakah itu namanya sedekah? Kada. Sidin kada perlu. <laughs> Ulun memberi karena ulun menghormati sidin misalnya. Iya. Maka ulun berikan itu namanya hadi, hadiah bukan sedekah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apa itu?" Maka Aisyah menjawab, "Hais." Hais adalah makanan yang dibuat dari kurma dan minyak kemudian ditambah dengan keju atau tepung. Itu sudah di halaman 275. Hais adalah makanan yang dibuat dari kurma dan minyak ditambah keju ataupun tepung. Maka beliau mengatakan, "Adapun aku tadi pagi puasa." Jadi sebelumnya Nabi puasa, ternyata ada makanan yang dihadiahkan kepada kepada Aisyah. Maka Aisyah melanjutkan, kemudian beliau pun mah makan. Ini juga ada faidah bahwasanya orang yang sudah puasa sunnah boleh membatalkan puasanya, ya, boleh membatalkan puasanya. Apalagi misalnya ada maslahat seperti ada tamu yang datang dari jauh, ya. Kemudian masa beliau makan sendiri, kita puasa. Kan kada nyaman kayak itu nah. Kalau maslahat maka lebih dianjurkan lagi untuk berbuka. Karena apa alasannya? Misalnya ada tamu, kemudian kita ikut makan padahal puasa. Alasannya apa? Karena ibadah yang sifatnya berhubungan kepada orang lain itu lebih afdol daripada ibadah kepada diri sendiri. Bukankah menghimungi orang lain termasuk bagian dari ibadah? Iya. kan tamu itu himung kita makan juga. Mungkin kita berdiam, kita lihati, Karena ya, mau sidin makan sorongan. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mempunyai makanan?" Maknanya adalah makanan yang biasa dimakan di awal siang. Kan Nabi mengatakan, indaki godaun." Apakah kamu punya makan makanan goda? Goda itu adalah makanan pagi. Kalau kita dulu di Madinah itu ada kupon. Ada pagi, siang dan apa namanya? dan malam. Ya, jadi kalau pagi itu namanya fatur, kalau siang itu namanya goda. Jadi menjelang siang itu namanya goda. Kemudian jawaban Aisyah tidak, maksudnya tidak ada makanan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu atau aku akan puasa." Beliau meniatkan saum saat itu juga. nggak ada makanan, maka Rasulullah SAW meniatkan puasa saat itu juga. Karena puasa sunnah tidak disyaratkan harus berniat sejak malamnya. Ketika seseorang sudah memasuki waktu pagi dan dia belum makan dan minum apa-apa ini syaratnya, kemudian terlintas pada dirinya untuk puasa pada hari itu, maka itu dibolehkan. Tetapi tetap yang kita katakan afdalnya di malam hari karena tercatat puasa sejak itu. Kemudian terlintas pada dirinya untuk puasa pada hari itu maka itu dibolehkan berbeda dengan puasa wajib atau puasa di bulan Ramadan ya. Parak lagi bulan Ramadan. Puasa wajib harus berniat sejak malamnya. Hal itu didasarkan pada riwayat Ad-Darqutni dan yang lainnya. Hal itu eh, dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis shiyama qabla tulu'il fajri fala shiyamalah Barang siapa yang belum berniat sejak malam sebelum fajar terbit, maka tidak sah puasanya. Kalau puasa wajib, puasa kodok termasuk ya, maka juga harus berniat di malamnya. Kemudian perkataan Aisyah di sini, suatu hari beliau menemuiku lagi, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sebuah hadiah yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian keesokan berikutnya, Nabi menemui lagi, maka kata Aisyah kita ada hadiah berupa makanan berupa hais tadi. Hais adalah kurma dengan minyak dan keju atau dengan minyak dengan dan tepung. Jadi kurma dengan minyak dan keju atau minyak dengan dengan tepung. Kemudian sabda Rasulullah SAW, adapun aku tadi pagi puasa. Aisyah menjelanjutkan kemudian beliau makan. Pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Aisyah pada waktu itu. Dia tidak memiliki makanan apa-apa. Yang pertama, jadi kan ada dua dua waktu. Yang pertama, ketika Nabi datang tidak ada makanan. Waktu berikutnya ternyata ada makanan. Dan sebelumnya beliau tidak berniat puasa sehingga pada saat itu juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baru berniat puasa. Adapun pada kasus kedua, beliau sebelumnya berniat puasa kemudian menemukan makanan setelah tiba di rumah A, Aisyah. Maka beliau berbuka atau membatalkan puasanya. Nah, ini dalil bahwa orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkan puasanya kapan saja di waktu siang. Dia yang memerintahkan dirinya sendiri, dia yang berkehendak terhadap hal tersebut. Terlebih ada mas maslahat. Ya. Kita habiskan ini terakhir dua hadis lagi. Jadi intinya di hadis ini adalah jenis makanan yang dimakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah hais tadi. Yaitu eh, apa? terbuat dari kurma dicampur dengan gandum atau dan minyak ya atau eh, keju atau dengan dengan keju. Kemudian hadis nomor 183. Kita baca. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Umar ibnu Hafs bin Ghiyath qala haddatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid bin Abi Umayyah al-A'war an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhadha kisratan min khubzis sya'iri fawadha 'alaiha tamratan wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akala Imam Tirmidzi berkata Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami dia berkata Umar bin Hafas bin Ghiyath bercerita kami bercerita kepada kami dia berkata ayahku bercerita kepadaku ayahnya bernama Hafas bin Ghiyath jadi Umar mengambil hadis ini dari abahnya. Riwayatul riwayatul ibni an abihi ya, riwayat anak dari abahnya. Dari Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami. Aslam itu adalah nama sebuah kabilah. Aslami orang kabilah Aslami. Dari Yazid bin Abi Umayyah Al-A'war dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. Perhatikan lagi dari Yazid bin Abi Umayyah Al-A'war Al-a'war ini jenis penyakit mata. Jenis penyakit mata. Wallah alam kenapa ulama ini disandarkan gelar dengan al-a'war. Kadang seperti itu ya. Di antara rawi itu ada yang disebutkan penyakitnya. Seperti misalnya al-a'raj yang pincang. Apakah itu gibah? Maka jawabannya ti, tidak. Ya. Karena para ulama ketika menyebutkan al-a'raj itu dikarenakan beliau terkenal dengan gelar tersebut. Ya, maka itu bukan termasuk perkara gibah. Al-A'raj arti, artinya adalah yang pincang, seorang ulama alim yang bernama Abdurrahman bin Hurmuz. Itu bukan sesuatu yang yang gibah. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam dia berkata, aku pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil potongan roti, roti gandum, kemudian beliau meletakkannya di atas kurma. Di sini di dalam kurma. Padahal teks Arabnya ala, ala kan di atas. Meletakkannya di atas kurma atau ada sepotong roti gandum, diantak di atasnya kurma. Dan beliau ber, bersabda, ini adalah lauknya. Jadi ini adalah lauk. Jadi kurma itu dibikin lauk dari roti. Dan beliau pun memakan roti bersama kurma tersebut. Kalau zaman sekarang kan ada sari kurma, roti, aja pian, nyaman sudah. Ya. <laughs> Zaman sekarang masya Allah roti pun nyaman ya, dari yang murah sampai yang mahal. Ya, sangat mudah dan sangat nyaman di zaman sekarang. Perkataan Yusuf, sahabat ini mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan roti gandum, maksudnya adalah sepotong roti gandum yang kering. Jadi syair itu adalah roti yang yang kering. Kemudian Rasul mengatakan ini adalah lauknya dan beliau pun memakan. Maksudnya adalah kurma adalah lauk dari dari roti. Ya. Kemudian kurma dibikin menjadi lauk untuk roti. Tetapi hadis ini dilemah, dinilai lemah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi secara asal itu memang benar kurma bisa dijadikan sebagai lauk. Hadis yang terakhir 184 Imam Tirmidzi berkata haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Sa'id ibnu Sulaiman an Abbad ibn al-Awwam an Humaidin an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu qala Abdullah yakni ma baqiya minat ta'am Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya di sini enggak disebutkan di mana hadis ini dikeluarkan, pian tulis footnote, tulis nomor satu, kemudian tulis di bawahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Imam Tirmidhi berkata, Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, dia berkata Sa'id bin Sulaiman bercerita kepada kami dari Abbad bin Al-Awwam, dari Humaid, dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai as-suful, menyukai as-suful ya. Di sini kurang cocok Bang sebujurnya diterjemahkan dengan sangat senang. Yujibuh itu senang, menyukai, bukan sangat menyukai. Menyukai as-suful. Abdullah berkata, Abdullah ini adalah gurunya Imam Tirmizi. Kan kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah di sini bukan Abdullah ibnu Abbas, ibnu Mas'ud bukan, tapi adalah guru dari Imam Tirmidzi, Abdullah bin Abdurrahman. Yang dimaksud dari suful adalah makanan yang tersisa. Makanan jadi misalnya kita membuat daging, ngolah daging di panci. Kemudian lalu kita masukkan daging itu ke piring. Nah, ada sisa-sisanya endapannya atau semacam karaknya lah itu maksud dari as ini. Ya. Kalau misalnya kita manu roti, memanggang roti, kan ada tuh kadang sisanya ketika kita keluarkan dari oven, itu namanya as-suful. As suful as as Penulis rahimahullah yaitu Imam Tirmizi menutup bab ini dengan hadis ini yaitu hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai as-suful As-Suful ditafsirkan oleh guru penulis yaitu Abdullah bin Abdurrahman bahwa maknanya adalah makanan yang masih tersisa. Maksudnya adalah apa yang tersisa dari makanan tersebut. Apa yang tersisa dari makanan tersebut seperti daging atau gandum atau yang lainnya yang masih tersisa di dasar periuk atau panci. Goreng-goreng ada masih tersisa lengket itu dinamakan as-suful dan Nabi menyukai itu kenapa? Karena makanan seperti itu memiliki kelebihan yaitu lebih matang dan lebih lezat. Jangan bandingkan seperti kita banyak minyaknya jangan. <laughs> Kadang minyaknya minyak apa namanya? lanjar kah? Nah, itu kan lain lagi beda lagi. Jadi intinya di sini apa? tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat memasak atau Nabi dimasakkan oleh e, istrinya, kalau ada sisa-sisa makanan tersebut maka itu yang disukai Nabi ya. Terlebih itu juga termasuk menghilangkan mubazir karena masih bisa dimakan dan itu lebih matang dan lebih lezat karena dia lebih duluan yang kena panci beda dengan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab Jadi termasuk juga lauk yang disukai Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau jenis makanan adalah yang tersisa dari makanan kalau di tumpahkan ke panci, kemudian pancinya ada sisanya. Maka itu yang juga disebut as-suful yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian baru bab ke-27 ya, tentang sifat wudu Rasul ketika makan. Tapi wudu di sini bukan wudu secara syar'i, tapi secara bahasa wudu adalah mencuci tangan. Ya, wudu secara bahasa. Wallahu a'lam bissawab. Masih sangat panjang. Ya ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Ya ulun salah khilaf maka mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita husnul khatimah amin ya Rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.